Kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang seorang hamba tidak boleh bermain-main dengan kalimat ini. Kalimat ini adalah merupakan persaksian yang mana persaksian ini adalah merupakan persaksian yang paling agung. Sebab kalimat la ilaha illallah persaksian yang disaksikan oleh yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman Syahidallahu annahu la ilaha illahu Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth La ilaha illa huwal azizul hakim Syahidallah Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi Annahu la ilaha illa huwa Sesungguhnya Tidak ada sesembahan yang berhak Untuk disembah Kecuali dia saja wal malaikatu dan para malaikat juga ikut bersaksi wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu juga ikut bersaksi qaiman bil qist Allah Subhanahu wa taala itu tegak dengan keadilan la ilaha illa huwal azizul hakim tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia saja yang maha perkasa lagi maha hakim lagi maha hikmah perhatikan Ayat ini adalah merupakan ayat yang pokok. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah ini dipersaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan juga yang ikut mempersaksikan yang ikut bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah setelah Allah adalah para malaikatnya dan para malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia. Makhluk yang diciptakan dari cahaya. Yang mana para malaikat ini mereka ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pernah mereka itu membantah Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ketaatan dan kepadanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Dan mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada merasa lemah di dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian dari kalangan manusia yang ikut mempersaksikan kalimat la ilaha illallah itu adalah ulul ilmi. Orang-orang yang memiliki ilmu. Ini yang diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam persaksian kalimat la ilaha illallah ini. Kenapa disebut sini ulul ilmi saja? Tidak disebut seluruh manusia sebab di, di antara manusia itu tidak semuanya yang bisa mempersaksikannya. Tetapi orang yang diakui persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang diikutkan di dalam mempersaksikan kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang memiliki ilmu saja terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena itu dari ayat ini para ulama memetik hukum atau memetik faedah akan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmu yang diinginkan dengannya yang membuat seorang hamba itu mulia ketika dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang tidak boleh kita bermain-main dengan Dan kalimat ini yang Allah SWT bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah qaimam bil qista. Allah Subhanahu wa taala tegak dengan keadilan. Dan kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat keadilan yang mana kalau kita benar di dalam mempersaksikan la ilaha illallah, maka akan muncul keadilan. Akan muncul keadilan. Dan di akhir ayat Allah SWT berfirman, La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia saja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala dan Allah ini dia adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Hikmah. Dua nama Allah Subhanahu wa taala digandengkan di akhir ayat. Dua nama Allah Subhanahu wa taala digandengkan di akhir ayat. Apa penggandingannya? Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha bisa memaksa. Tetapi bersama dengan itu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua nama digandengkan. Bersamaan dengan hikmahnya Allah, Allah itu Maha Kuat, tetapi dengan kekuatan Allah Allah tidak berbuat kedoliman Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Dengan kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha hikmah Maha hikmah kan Ini menunjukkan Persaksian yang kalau disaksikan oleh yang maha agung Berarti sesuatu yang bersaksikan ini agung atau tidak? Tentu agung Iya Sebab persaksian Terhadap kalimat La ilaha illallah Itu tidak disebut semua yang bersaksikan dan dari kalimat ini bersaksikan oleh memang yang besar-besar saja. Lihat Allah Subhanahu wa taala yang bersaksikan kalimat la ilaha illallah. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Dia yang Maha perkasa, dia yang Maha hikmah, dia yang Maha agung. Menunjukkan apa yang dibersaksikan oleh yang Maha agung itu tentu kalimat yang dibersaksikan itu sesuatu yang dibersaksikan itu adalah sesuatu yang sangat agung pula. Demikian pula yang mengikut membersaksikan siapa? Yang ikut di dalam persaksian ini adalah para malaikat. Dan diikutkan juga dalam persaksian ini adalah siapa? Dari kalangan manusia adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mulia yang ikut mempersaksikannya. Tidak diikutkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah merupakan kalimat yang sangat mulia, adalah merupakan kalimat yang sangat agung yang seorang hamba tidak boleh bermain-main dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan kalimat yang membedakan antara muslim dengan kafirnya. Kalimat la ilaha illallah ini yang membedakan antara muslim dan kafirnya. Dan kalimat la ilaha illallah ini juga adalah merupakan kalimat sebab diutusnya para rasul. Sebab diutusnya para rasul. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul. Apa tujuannya? Agar mereka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka. Apa tujuannya? Agar mewujudkan la ilaha illallah ini. Maka di sinilah seorang hamba nanti akan diuji dengan kalimat la ilaha illallah Makanya adanya sorga sebagai balasan bagi orang yang benar dalam berla ilaha illallah. Dan demikian pula adanya api neraka. Ini sebagai balasan bagi orang yang tidak benar di dalam la ilaha illallahnya. Karena itu ini sebab tegaknya langit dan bumi. Ini sebab permusuhan para nabi dengan umatnya, dengan orang-orang yang menentang karena kalimat la ilaha illallah saja. Karena kalimat la ilaha illallah karena itu jamaah sekalian, tidak boleh kita bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jattanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Pada setiap umat Allah utus seorang rasul. Apa yang diserukan oleh rasul ini kepada umatnya? Anikbudullah hendaklah kalian menyembah Allah saja. Wajat tadi tagut dan hendaklah kalian menjauhi tagut segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab Allah mengutus para nabi dan para rasul. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya karena kalimat la ilaha illallah. Kita tercipta hati-hati. Kita tercipta harus terwujud inilah la ilaha illallah. Kalau tidak terwujud maka penciptaan kita ini adalah sia-sia saja bagi diri kita. Tapi Allah SWT menciptakan kita dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Apa Allah berfirman di dalam Al-Qur'an? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah hanya kepada Aku kata Allah. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni Makna agar mereka itu beribadah kepada aku kata Allah Maknanya agar mereka itu mentauhidkan aku kata Allah Agar menjadikan Allah saja satu-satunya yang disembah oleh jin dan manusia ini Agar Allah saja satu-satunya yang disembah Ini adalah merupakan kalimat Makna dari kalimat La ilaha illallah Dan keharusan dari kalimat La ilaha illallah Ini jamaah sekalian Kita perhatikan Seorang hamba itu diciptakan oleh Allah karena la ilaha illallah langit dan bumi ditegakkan juga karena ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berperang ya dengan orang-orang yang menentang karena kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang sangat agung. Merupakan kalimat yang sangat agung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ketika Allah SWT mengutus para rasul ini semua yang mereka serukan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah SWT berfirman, "Tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau ya Muhammad. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali nuhi ilaihi kami wahyukan kepada dia apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul ini tadi annahu la ilaha illa ana fa'budu sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali saya kata Allah fa'budun maka sembahlah saya saja ini sebab Allah SWT mengutus para nabi dan para rasul karena itu Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus semua para nabi dan para rasul seruannya sama. Seruannya sama. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Ya banyak ya dari para para rasul ini semuanya sama. Apa yang mereka serukan? Ubudullaha malakum Allah saja. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali dia saja. Ini yang disuruhkan oleh Nabi Nuh. Rasul pertama di dalam Islam. Ini juga yang diserukan oleh Nabi Shu'aib. Ini juga yang diserukan oleh Nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa dan selainnya. Apa yang mereka serukan? Budullah malakum min ilahin khairu. Sembahlah Allah saja tidak ada bagi kalian sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sebab terjadinya permusuhan. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela. Padahal beliau adalah orang yang jujur. Siapa Nabi kita Muhammad? Orang yang jujur. Ketika Nabi kita Muhammad dilahirkan, dia menjadi dewasa di tengah masyarakat Arab waktu itu, orang-orang jahiliyah Nabi kita Muhammad dikenal dengan siapa? Al-Amin. Orang yang dipercaya. Dikenal dengan orang yang amanah. Karena itu mereka sangat percaya kepada Nabi kita Muhammad. Dikenal mereka orang yang jujur. Karena itu para apa namanya kaum waktu itu kalau terjadi masalah mereka rela panggil Nabi Muhammad walaupun masih muda untuk memberikan keputusan di antara mereka keputusan di antara mereka. Kita lihat ketika terjadi perbaikan Ka'bah dan terjadilah perselisihan di antara kaum ini. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Maka akhirnya berselisihlah mereka. Maka pun mereka mengatakan, kita tunggu saja. Siapa yang pertama kali masuk dari pintu sebelah sana, maka dia yang akan kita jadikan hakim. Ya, yeah. dia akan kita jadikan hakim memutuskan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di sini. Maka ternyata yang pertama kali masuk adalah Muhammad. Maka ini mereka pun memanggil Muhammad ini sebelum dia diutus sebagai sebagai nabi dan rasul. Maka yang mereka bertanya, mereka membangun Ka'bah yang sudah runtuh dengan cara gotong royong. Hanya yang jadi permasalahan, siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya? Yang satu mengklaim ke kepala suku kami yang berhak. Yang satu yang lain kepala suku kami yang berhak. Maka Nabi SAW berikan keputusan. Dan keputusan Nabi ini sangat gembira mereka menerimanya. Sudah akhirnya Nabi pun melihat, setelah beliau diletakkan sorbannya, beliau angkat ajar aswad tersebut, taruh di atasnya, maka Nabi dipanggil semua kaum ini. Suku ini kemana pegang ujungnya satu. Ini pegang ujungnya satu. Pegang ujungnya satu. Pegang ujungnya satu. Lalu dibawa oleh mereka dengan senang hati. Dengan senang hati mereka membawa. Setelah ada di itu Nabi ambil dia letakkan di atasnya. Di tempatnya. Hajar Aswad. Gembira mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam keputusannya. Ya tidak? Iya. Tetapi ketika atau sebelumnya juga Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat amanah. Sangat amanah. Beliau berdagang sangat amanah beliau dalam perdagangannya. Membawa harta Khadijah. Beliau juga karena itulah karena amanahnya ini dan kejujurannya sampai Khadijah itu terpikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau ini adalah orang yang sangat dipercaya. Karena itu orang-orang Arab dulu kalau mereka mau pergi perjalanan jauh, maka mereka datang kepada Muhammad titipkan barang berharganya. Rela mereka titip barang berharganya, kemudian mereka pergi jauh begitu dalam waktu yang lama. Mereka percaya betul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi setelah beliau diutus sebagai rasul, setelah beliau diutus sebagai rasul, apa yang beliau bawa? La ilaha illallah. Ini yang beliau bawa. Kalimat ini saja, la ilaha illallah. Di sinilah beliau ini mulai dimusuhi. Di sinilah beliau ini dituduh macam-macam. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu memanggil kaum beliau kumpulkan waktu itu kemudian setelah itu beliau pun naik ke bukit Safa maka beliau pun berteriak kalau saya katakan kepada kalian kalau saya katakan kepada kalian di balik bukit itu ada musuh yang berkumpul untuk menyerang kalian apakah kalian percaya kepada saya Kata mereka iya kami percaya kepada kamu. Setelah itu beliau pun menyerukan kalimat la ilaha illallah ini. Setelah mereka percaya. Karena itu kata beliau wahai kaum. Ya kaum, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum katakanlah la ilaha illallah maka kalian itu akan beruntung. Kalian akan beruntung. Kalian akan selamat. Lihat setelah Nabi Muhammad menyerukan kalimat la ilaha illallah ini belum ditetapkan kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Apakah mereka percaya? Tidak. Apakah mereka percaya? Tidak. Karena itu berkatalah Abu Lahab waktu itu Alihada jamak tanah Apakah hanya karena ini saja kamu mengumpulkan kami di sini? Ini boleh celah Nabi Muhammad. Apakah hanya karena ini kamu kumpulkan kami di sini? Marah betul beliau. Marah betul ini kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengumpulkan mereka dalam rangka untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah saja. Marah mereka ya. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ini dimusuhi. Beliau dimusuhi. Ini merupakan tabiat Orang yang membawa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh yang penuh dengan kemuliaan yang merupakan pembeda antara yang kafir dan yang muslimnya. Ini merupakan sebab dia akan masuk ke dalam sorga Ini sebab dia mendapatkan kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Makanya orang yang menyampaikan seperti ini dituduh macam-macam. Dituduh macam-macam. Maka Lihatlah mereka menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Kata dia Ajibu anja ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Ini dalam surat Sad ayat 4. Kemudian sampai ayat 5. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ini mereka katakan. Allah SWT berfirman, Wajibu anja an ja'ahum minhum." Mereka heran. Datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari mereka sendiri. Wakal kemudian mereka wakal al kafirun dan orang-orang kafir ini mengatakan hada sahirun kadabun. oh dia ini tukang sihir dia ini orang yang sangat pendusta ini tuduhan mereka kepada siapa? Kepada Muhammad. Ketika dia menunjukkan la ilaha Allah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ini ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak? Itu hanya satu saja sesembahan? Inna adalah syai'un. Ujar. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang menakjubkan kata mereka. Sesuatu yang sangat mengherankan. Lihat ya. Tetapi mereka sangat paham Ketika la ilaha illallah ini diucapkan, apakah urusannya? Meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Makanya mereka katakan, ajak alal alihata ilahan wahida. Apakah si Muhammad itu ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu hanya satu saja sesembahan? Iya kan? Karena ketika Nabi panggil la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka pahami kalimat ini. Kapan diucapkan kalimat la ilaha illallah? Harus tinggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah. Harus Allah saja yang disembah. Ini yang mereka membuat mereka takjub. Heran. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak itu hanya satu sesembahan saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang menakjubkan, mengherankan kata mereka. Makanya mereka tuduh Nabi kita apa tadi? Hada sahirun. Ini tukang sihir dia ini. Kadzabun. Dia ini pendusta. Padahal sebelumnya mereka apa? Sangat percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan bahwa orang-orang kafir ini atau Nabi kita Muhammad dia memanggil kepada Allah ilaha membuat mereka bersombong diri. Mereka paham makna kalimat la ilaha Allah. Tapi karena kesombongan diri mereka itu sebab mereka tidak mau menerimanya. Itu sebab mereka tidak mau mengucapkannya. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ayat dalam surat As-Saffat ayat 35 dan seterusnya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Mereka bersombong. Mereka bersombong. Nabi panggil mereka untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Mereka bersombong. Menyombongkan diri. Perhatikan. Orang-orang yang tidak mau menerima yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala begini sifatnya. Begini keadaan mereka. Mereka yang merasa walaupun mereka tahu mereka salah, tapi karena mereka tidak mau terima apa disampaikan yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, makanya mereka bersombong, menyombongkan diri. Wayakulun, kemudian mereka berkata, "A inna latariku alihatana lisairin majnun." Ini dia. Apakah kita harus meninggalkan Apakah kita harus meninggalkan alihatana, ah, sembahan-sembahan kita yang banyak itu? Lisa irin majnun karena tukang syair yang gila itu ini disebut penyair gila. Di sini sebutannya apa? Penyair gila. Ini tuduhan mereka. Kalau tadi pertama dituduh apa dia? Tukang sihir. Yang kedua dituduh apa beliau? pendusta. Di sini lain lagi tuduhannya. Ketika Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. Apa kata mereka? Mereka bersombong diri. Apakah kita harus tinggalkan sembahan-sembahan kita itu? Karena seorang penyair yang gila dituduh dia penyair, dituduh lagi dia orang gila. Kenapa dikatakan orang gila? Hah? Kenapa dikatakan orang gila? Karena dia mengajak sesuatu yang bertentangan dengan kebanyakan maunya masyarakat. Orang gila ini menyelisihi banyak orang. Sendirinya saja seperti itu. Ya tidak? Kenapa dikatakan dia tukang sihir? Kenapa dia dikatakan pendusta? Dia dikatakan tukang sihir karena kalau dia bacakan itu ayat Al-Qur'an maka orang akan tersihir. Artinya tersihir itu orang akan melihat begitu betapa dia akan takjub mendengarnya. Kali itu banyak yang yang dulu mengusui Nabi SAW. Tetapi setelah dia mendengar Rasulullah membaca ayat di dalam Al-Quran, maka dia takjub. Serasa hanyut hatinya. Kemudian dia masuk ke dalam Islam. Makanya ini seperti memang tersihir orang. Kemudian dia katakan pendusta. Nah, ini jalan orang-orang yang sudah kalah itu. Kalau dia ingin balas, tidak ada lagi hujah dia. Bahkan dia tahu yang dibawa ini benar, maka sudah dibikinlah katakan dia pendusta. Kalau sudah dikatakan pendusta sudah orang akan meninggalkan dia. Kemudian dikatakan dia tukang syair. Karena dibawa oleh Nabi SAW itu seperti syair. Telah kita sebut juga kemarin ya dalam pertemuan kita yang lain. Apa itu? Penyair. Gila. Ya penyair sebab ayat Al-Quran itu seperti syair. Bahkan dia lebih hebat daripada syair. Tidak ada yang bisa menyamai kalimat-kalimatnya. Cari saja ayat Al-Quran. Ya ayuhal mudathir, kum fa'andir, warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir, warruja fahjur wala tamnun tastaktsir wala rabbika fasbir. Apa di akhirnya sini? Huruf ra semua ya? Ra ra semua. Kalau orang bersair bagaimana? Harus sama ya? Belakangnya itu harus sama. Kan begitu ya? Ini syair diangkat. Ini ayat surat ini turun kepada Nabi ketika Nabi itu diangkat sebagai rasul. Sebagai rasul. Ya ayuhal mudatsir Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir. Bangkit kamu, berikan peringatan. Warabbaka fakabbir. Rob engkau agungkanlah. Watia baka fatohir dan pakaianmu sucikan. Sucikan pakaian batin dari keyakinan yang rusak. Sucikan pakaian batinmu dari keyakinan kepada berhala. Warhuja dan menyembah berhala itu peringatkan. Walatan nentas takfir jangan kamu memberi untuk berharap yang banyak. Wali bika fasbir dan terhadap keputusan rokmu maka bersabarkan. Harus bersabar memang menyampaikan la ilaha illallah. Karena dituduh dia. Dituduh seperti ini. Karena itu orang-orang Arab waktu itu Nabi Rasulullah menyampaikan kalimat ini mereka tidak mau terima. Sangat benci mereka kalau mendengarnya. Karena bertentangan dengan kebiasaan mereka dan keinginan hawa nafsu mereka. Karena itu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala mereka marah. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 45, Allah berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yuqinun." Apa? Qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzikrallahu min dunihi idahum yastabshirun. Jika disebut Allah saja sendirinya, isma'azzat qulubul ladina la yu'minun. Marah. Ya, yeah. hati orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat. Tapi jika disebut selain Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mereka itu bergembira. Kalau disebut berhalanya langsung gembira dia. Tapi kalau disebut Allah saja maka mereka akan marah. Hati mereka tidak terima. Ini sifat memang orang-orang yang sudah larut dengan kebiasaannya. Kan itu paham, harus dipahami ya. Kalau kita menyuruhkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menentang, itu sudah sunatullah, ya tidak? Sudah sunatullah Nabi Wasallam. Siapa beliau? Orang yang paling dipercaya, orang yang paling amanah waktu itu dianggap mereka. Tapi ketika dia mengajak kepada la ilaha illallah, ini saja sebab permusuhannya. Dikatakan dia tukang sair, tukang sihir, tukang pendusta, orang gila. Banyak sekali tuduhan. Dituduh oleh Nabi ini orang gila, orang yang kesurupan jin. Karena itu pernah datang seorang yang memang suka merukyah. Dia masih kafir, datang kepada Nabi sallallahu Karena tunjukkan kemana dia, di mana dia yang namanya Muhammad itu. Yang kalau memang dia betul-betul kemasukan jin, nanti saya akan rukyah dia. Saya akan rukyah dia. Maka datanglah dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia mau merukyah Nabi sallallahu Karena saya dengar kamu begini dan begini. Maka saya ini dia sebutkan saya ini tukang rukyah. Sudah banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Rob katanya Rabbul Alamin Ya sandaran juga udah Allah melalui saya. Percaya juga dia. Karena sebab orang-orang kafir waktu itu meyakini apa? Allah itu sebagai Rob ya. Rob itu pencipta, pengatur, penguasa. Itu memang mereka yakini. Mereka ingin Allah saja mencipta, Allah saja mengatur, Allah saja menguasai, menghidupkan dan mematikan. Itu mereka percaya yang seperti ini. Percaya mereka yang seperti ini. Mereka memang hanya kepada Allah diserahkan. Yang berizki memang Allah saja yang memberi rezeki. Tapi satu yang mereka tidak mau. Kalau harus berla ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah ini mengharuskan dia meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Harus menyembah Allah saja. Ini yang mereka tidak mau ini. Maka akhirnya sini katanya tangan kamu. Saya rukyah kamu. Maka setelah itu Nabi pun menjawab dengan membacakan apa? Hah? Yang dibacakan telah berlalu kemarin. Yang dibacakan adalah pembukaan hajah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونستغفره dan seterusnya Nabi baca wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah tapi dalam lafaz yang lain tidak seperti ini ya beda lafaznya maka setelah itu pun dia takjub dia takjub tidak mungkin katanya kalimat seindah ini keluar dari orang gila, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dia ini membawa sesuatu yang benar. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia pun setelah itu membayat Nabi Wasallam untuk berislam. Malah dia yang berislam. Ya, memang menakjubkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sampai jam 5 ya. Baik. Ya, kita singkat karena waktunya mungkin nanti tidak sampai. Perhatikan di sini kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang memiliki banyak keutamaan. Banyak keutamaan. Karena itu orang-orang Arab tadi walaupun mereka kafir tapi mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami ya? Mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui Allah Subhanahu wa taala saja yang mencipta. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Itu namanya rububiyah. Kalau kita mengucapkan kalimat Rob, itu harus terpetik dalam pikiran kita maknanya apa? Pencipta, pengatur, penguasa. Itu Rob. Ya. Yeah. Kalau kita terjemah Rob itu Tuhan, ini tidak cocok. Ya, yeah. tidak cocok. Tapi ketika disebut Rob, kita harus memahami. Rob itu apa? Pencipta, pengatur, penguasa itu Allah SWT adalah Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu. Kalau Allah SWT yang mengatur segala sesuatu, Allah yang mengatur datangnya malam, datangnya hujan, datangnya siang. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan jodoh, Allah yang memberikan apa? rezeki, yang meluaskan rezeki si A, kemudian dia mem mempersempit rezeki si B. Banyak macam. Ini apa namanya? Ini adalah Allah itu yang mengatur, yang menguasai. Dan Allah SWT itu pencipta, pengatur dan penguasa. Allah yang menguasai segala sesuatu. Siapapun yang berkuasa tetap di atas, tetap Allah yang kuasai dia. Ini mana roh. Ini dia diyakini oleh mereka. Kalau yang seperti ini, mereka tidak menentang. Tidak menentang mereka. Karena itu mereka ketika ditanyakan, Kurma yarzukukum minas sama'i wal ard. Amma yamliku sam'a wal abasar. Waman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan kepada mereka, siapa yang telah menciptakan kalian? Atau bukan ya? Wa may yarzuqukum minas sama. Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapa yang mengatur urusan pas puluh Allah maka pasti mereka menjawab Allah saja mereka yakin ya mereka jawab Allah ini yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Siapa? Yang memiliki pendengaran penglihatan di Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini mereka tidak bertentangan. Yang menghidupkan dan mematikan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini membangunkan orang yang tidur itu termasuk yang menghidupkannya. Sebab orang tidur itu juga bagian dari kematian. Karena itu kalau kita mau tidur apa yang dibaca? Hah? Apa yang dibaca? Hah? Hafal ya? Hafal tidak? Ini dibaca dihayati Bismillahirrahmanirrahim Ahya wa amut Bismika dengan namamu ya Allah Bismikallahumma dengan namamu ya Allah Ahya saya hidup Wa amut dan saya mati pula Berarti kita hidup dan kita mati Artinya kita tidur itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahi alladzi ahyana. Segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'da amatana. Setelah dia mematikan kita. Iya tidak? Mematikan kita dengan tidur. Wa ilaihi nusyur dan kepadanya nanti kita akan dikumpulkan, dikembalikan. Ini mengingatkan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini yang nanti dihidupkan kembali nanti di mana? Kita kehidupan itu keluar dari perut ibu itu hidup yang pertama. Kemudian nanti kita dimatikan, masuk dalam kubur, dihidupkan lagi nanti di negeri akhirat, dibangkitkan kembali. Kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengatur urusan, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, itu tadi dalam surat Yunus ya, ayat 31. Dalam surat Luqman ayat 25. Wa in sa'atahu man khalaqas samawati wal layak la Allah. Jika kamu tanya siapa yang jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka jawab Allah. Tidak diragukan itu. Kalau mereka ditanya lagi, "Qul man rabbus samawati wal ard?" Apa? Kul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsil azim sayakuluna Allah. Kalau dia katakan kepada mereka siapa? Robnya langit yang tujuh dan siapa pula Robnya ars yang agung maka mereka akan menjawab Allah apa saya kuluna lillah bukan Allah ya saya kuluna lillah mereka akan menjawab lillah milik Allah subhanahu wa taala jadi langit yang tujuh itu mereka akui milik Allah. Ars yang agung itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ars yang agung. Ini mereka yakini juga ars yang agung. Apa itu ars? Tempat Allah Subhanahu wa taala di situ. Di mana tempatnya ars? Di langit yang paling tinggi, di langit ketujuh dan di atasnya lagi. Itu ars. Langit yang tujuh. Di atas langit yang tujuh itu satu langit dengan langit yang satunya itu 500 tahun perjalanan. Terus begitu, langit yang kedua, langit ketiga 500 tahun perjalanan. Setelah itu dari situ juga ke kursinya Allah, di situ ada kursinya Allah 500 tahun perjalanan. Dari kursi itu ke arsnya Allah lagi, demikian pula. Sekarang bagaimana besar besarnya arsnya Allah? Bagaimana besarnya arsnya Allah? Sangat besar, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Allah memiliki kursi, dan kursi itu tempat kakinya Allah, tapi jangan terpikir bentuknya, ya. Kita yakin Allah punya kaki, tapi diserahkan kepada Allah bagaimana bentuknya. Bagaimana luasnya kursi ini, di Nabi sebutkan. Kursi Allah itu kata Nabi kalau tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi ini diibaratkan sebuah gelang. Tujuh lapis langit ya, tujuh lapis bumi ini digabung bagaikan sebuah gelang. Kemudian dibandingkan dengan kursi Allah. Itu dilemparkan kepada pasir yang sangat luas. Yang sejauh mata memandang, tidak ada ujungnya. Pada pasir yang sangat luas kita keliling pandangnya, tidak ada nampak ujungnya. Maka itu dilemparkan tadi apa? Gelang ini yang seluas apa tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi bagaikan gelang tadi dilempar di padang pasir yang sangat luas. Begitu perbandingan antara tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan dengan kursinya Allah. Menunjukkan apa? Sangat luas kursinya Allah, tidak bisa kita bayangkan berapa besar kursi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi itu kecil sekali dibandingkan dengan kursi Allah. Nah, sekarang bagaimana perbandingan kursi Allah dengan arsnya Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula perbandingannya. Bagaikan gelang yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas sejauh mata memandang. Begitu perbandingan kursi Allah dengan arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibayangkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas ars. Itu tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di mana-mana. Gak Allah subhanahu wa ta'ala berada di dalam bumi sementara Allah membesar? ya Kursinya saja sangat besar, tidak bisa dibayangkan. Karena itu Allah Subhanahu ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu di atas ars. Istiwa. Istiwa itu maknanya adalah tinggi. Tetap di atas. Itu maknanya istiwa. Karena itu ini juga memberikan keyakinan kepada kita Allah itu berada di atas. Karena itu orang-orang Arab ini dulu orang-orang jahiliyah kalau ditanya ya siapa Robnya ars yang agung mereka paham mereka mengatakan ars yang agung itu miliknya Allah Ya, mereka paham. Demikian pula Fir'aun, diakui Allah itu berada di atas langit. Makanya ketika dia katakan, ya Haman, ya, wahai Haman, buatkan saya bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Katanya, agar saya melihat Tuhannya Musa. Agar saya bisa melihat Robnya Musa. Dia tidak buatkan bangunan yang sangat tinggi sampai ke langit. Karena dia tahu bahwa Robnya Musa di mana? Di atas langit. Ini Fir'aun mengakui. Fir'aun mengakui hal seperti ini. Paham ya? Baik. Karena itu mereka itu mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb. Tapi pengakuan mereka hanya sampai pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi yang mereka bermasalah di sini di mana? Mereka bermasalah di dalam la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah inilah yang menentukan orang itu akan diharamkan darahnya, akan diharamkan hartanya, akan dibebaskan dari api neraka. Karena la ilaha illallah ini saja. Kalau masalah rububiyah itu lain. Mereka mengakui tetap diperangi juga oleh Nabi. Ya mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tetap juga mereka masuk neraka dan dikekal di dalam api neraka. Tidak dikatakan mereka berislam. Kalau hanya pengakuan seperti ini. Tapi inti pengakuan di mana? Pada kalimat la ilaha illallah. Kita lihat sekarang keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah alaihi wasallam bersabda Yusafu birajulin min ummati ala ru'usil khala'id Yawmal qiyamah Wa yunsaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kullu sijillin minha maddal basar. Tsumma yaqul atunkiru min hadha syai'an? Adalah maka kata batil hafidun fayaqulu la ya rabbi. Fayaqulu la ya rabbi. Fayuqalu afalaka udrun aw hasanatun? Fayuhabur rajul fayaqulu la. Fayuqalu bala. Innalaka indana hasanatan wa annahu latumma 'alaikal yawm wa tukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqul ya rabbi ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat wa yuqalu innaka la tudlam fa tudu as-sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah wa tashati sijillat astaqalatil bitaqah tadi kan ini keutamaan la ilaha illallah Yusahu birojul min ummati kata Nabi. Akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku. Di depan seluruh makhluk. Yaumal kiamat. Pada hari kiamat. Dia dipanggil untuk diadili. Dipanggil seorang laki-laki dari umat Muhammad. Di depan seluruh makhluk. Pada hari kiamat. Setelah dia dipanggil, apa tujuannya? Fayun syarullahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka disebarkanlah di depan dia 99 lembar. Ingat 99 lembar ini semuanya catatan dosa dia. 99 lembar. Semuanya catatan dosa dia. Bagaimana lembarannya? Disebutkan kullu sijilin minha mantal basar. Setiap lembaran ini, setiap satu lembarnya itu madal basor sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ini satu lembarnya. Bagaimana sejauh mata memandang? Mata kita tidak kabur ya, mata normal. Kita pandang jauh-jauh, tidak ada penghalang, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, semuanya pandang keliling. Sejauh mata memandang tidak tembus, tidak ada penghalang pandangan. Itu apa namanya? Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Anda tahu di mana ujungnya. Ini satu lembarnya ini. Satu lembarnya. Kalau sijilin minha Hamadal basar. Setiap lembaran ini sejauh mata memandang. Semuanya catatan dosa. Dikali berapa? 99 lembar yang sama seperti itu besarnya sejauh mata memandang. Betapa banyak dosanya jemaah sekalian. Betapa banyak. Maka kemudian dikatakanlah kepada dia, Atun kiru min hadha syai'an?" Apakah kamu mengingkari dari sesuatu ini? Ya? Apakah kamu ada pengingkaran terhadap sesuatu ini? Apa itu? Dari catatan dosa tadi yang ada pada lembaran itu, apakah kamu mengingkari? Ini pertanyaan pertama. Kedua, adalah maka kata batil kata batil hafidun. Apakah pencatatku yang menjaga engkau itu telah berbuat kedoliman kepadamu? Kita yakin tidak? Kita ini dijaga oleh dua malaikat. Rakib dan Atid ya. Itu Rakib dan Atid itu bukan nama malaikat itu. Cuma itu sebutan Rakib itu sangat dekat. Atid itu sangat teliti dalam mencatat. Itu sifatnya di dua, dua malaikat ini, ya. Dia sangat dekat kepada kita dan sangat teliti di dalam mencatat. Nggak pernah luput dia catat. Karena itu adalah maka kata katabatil hafidun. Apakah pencatatku itu malaikat yang mencatat amalannya. Al-hafidun yang menjaga dia telah berbuat kezaliman kepadamu? Ini pertanyaan kedua. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Apakah kamu ingkari ini? sesuatu dari catatan tadi? Kemudian apakah malaikat yang menjaga engkau yang ditugaskan untuk mencatat amalanmu telah berbuat kedoliman kepadamu di dalam mencatat? fayakul maka dia pun berkata, La ya Rabbi, tidak wahai Tuhan, tidak wahai Rabbi. Diakui kan? Tidak. Berarti apa ini? Diakui. Malaikat yang mencatat tidak berbuat kedoliman dan sesuatu yang ada dalam catatan dosa ini semuanya diakui memang. Tidak ada yang dia ingkari. Tidak ada yang dia ingkari. Kemudian setelah itu dikatakan lagi kepada dia, "Fayuqal, afalaka udrun aw Apakah kamu memiliki satu kebaikan? Apakah apakah kamu memiliki udur? Dan kamu memiliki satu saja kebaikan? Ditanya dia. Kamu memiliki udur atau tidak? Udur itu apa namanya? Paham ya? Kalian sebut minta udur, paham tidak? Kita ini kan sudah dituduh begini, begini, begini. Mungkin ada udurnya sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Misalnya ya, oh orang ini dasar dia tidak pernah mau datang ke masjid ini. Kenapa dia tidak pernah datang sholat ke masjid? Memang orang jelek dia ini. Catat sudah, tidak pernah datang ke masjid. Sholat Jumat saja tidak pernah. Ya, Cuma tanya dulu dia, apakah kamu memiliki udur? Nah, ternyata dia punya udur. Udurnya apa dia? Nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa jalan. Kalau dia keluar saja rumah sedikit, kalau dia bangkit, jatuh. Atau mungkin dia pusing langsung, karena memang punya penyakit. Ada udur berarti ya? Ya tidak, itu namanya apa? Udur. Memiliki udur. Tapi orang ini tanya, apakah kamu memiliki udur? Atau memiliki satu kebaikan? Fayuhabur rajulu fayakulullah maka payuhabu dia memiliki dia merasa haibah, merasa segan dia. Ya. Untuk apa ini? Terhadap ini dia merasa segan. Maka dia pun mengatakan tidak. Artinya saya tidak memiliki udur dan saya tidak memiliki kebaikan. Walaupun satu kebaikan. La ilaha illallah. Tapi setelah itu dikatakan kepada dia, fayuqalu bala ka indana hasanatan wa annahu la dhulma alaikal yaum bahkan kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami dan sesungguhnya tidak ada kedoliman atas engkau pada hari ini hari kiamat disebut ya bahkan kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami dan pada hari ini engkau tidak akan didolimi Nah, ditegakkan betul keadilan pada hari itu, hari kiamat. Kemudian setelah itu fatuh rajulahu bitaqatun fiha. Kemudian dikeluarkanlah kepada dia bitaqah, kartu kecil. Bitaqah itu seperti ini saja besarnya. Disebut bitaqah ya. Karena itu seperti KTP, seperti kartu-kartu mahasiswa. Itu orang Arab mengatakan itu bitaqah. Karena itu misalnya kalau ada pemeriksaan bitaqah, begitu ditanya bitaqah kita. Bitaqah syakhsiyah. Mana? Itu ya. Jadi KTP kita itu disebut apa? Bitaqah. SIM kita disebut di toko, berarti kecil. Kecil. Maka dikeluarkanlah kepada dia di toko ini tadi. Dan pada di ini tertulis, Ashadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini saja yang tertulis amalannya. Ini saja yang tertulis amalannya. Kartu kecil lagi. Kalau catatan dosa tadi berapa lembar? 99 lembar. Sementara ini satu lembar saja menggenapkan jadi 100. Ini kebaikannya 1 persen, 99 persen semuanya dosa. Tapi satu saja dari lembaran itu luasnya tidak sebanding dengan bitokoh ini. Luasnya sejual seluas sejauh mata memandang. Maka lihat kita berpikir bagaimana ini sebanding atau tidak Sebanding atau tidak? Sama sekali tidak sebanding. Maka dia pun berkata, Fayaqulu ya Rabbi mahadihil hadhihi mahadihi sijillat. Wahai Rabbku, apa gunanya ini? Kartu kecil ini bersama dengan lembaran-lembaran tadi yang berjumlah 99 lembar catatan dosa semuanya. Apa gunanya? Dia menganggap seperti itu. Fayuqal, maka dikatakan lagi kepada dia, Innaka kala tudlam. Kamu tidak akan didolimi. Ini akan ditegakkan keadilan di sini. Kamu tidak akan diadili. Akan ditegakkan keadilan pada di kiamat. Maka setelah itu fatuda usijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Maka diletakkanlah lembaran-lembaran tadi dalam satu alat timbangan dan diletakkan pula di tokoh tadi kartu kecil dalam satu alat timbangan Dua ya timbangan. Di tengahnya ada namanya lisan. Begitu. Ini yang timbangan. Maka apa yang terjadi? syati sijillat maka terbang lembaran-lembaran tadi tinggi tokoh maka beratlah kartu kecil tadi. Lihat keutamaan la ilaha illallah jamaah sekalian. Betapa beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar kita berla ilaha illallah. Berat sekali catatan dosa yang sangat banyak. Kalah dengan kartu kecil saja. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Kecuali dengan keimanan. Kalau secara akal ditimbang, tidak mungkin. Ya, ya tidak. Ya tidak. Tidak mungkin. KTP kita yang kecil itu satu lembar saja. Ditimbang dengan buku ini yang beberapa lembar, tentu kalah kan? Ini baru ini. Apalagi ini sejauh mata memandang satu lembar Dikali 99 lembar, Semuanya terisi catatan dosa, keburukannya. Tapi lihat, ternyata la ilaha illallah itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika benar kita berla ilaha illallah. Ini penting yang kita pelajari. Ketika benar. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berla ilaha illallah itu bagus. Karena sebab ada juga yang berla ilaha illallah tapi kekal di dalam api neraka. Dia berla ilaha illallah, bahkan dia masuk dalam api neraka yang paling dasar. Siapa mereka? Siapa mereka? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam api neraka darkinya yang paling dasarnya. Fid darkil asfali minan nar. Kalau dar itu artinya apa? Turun. Kalau darajat apa? Naik, ya. Darajat itu kalau dibilang derajat itu dia naik. Nah, ini derajat. Kalau darokat itu apa? Darokat turun. Maaf ya? Makin turun. Fidarki al asfal. Asfal itu yang paling bawah. Makanya aspal itu sebut apa? Yang paling bawah, yang paling rendah. Dan yang paling rendahnya minan nar. Dari api neraka. Bukankah orang munafik ini mereka menampakkan keislaman? Iya. Bukankah mereka ini sholat bersama Nabi di belakang Nabi? Bukankah mereka juga ikut berperang bersama Nabi? Lalu apa yang terjadi? Karena mereka ini la Allah yang bermasalah. Orang munafik. Mereka menampakkan keislaman tapi hati mereka mengingkari. Hati mereka mengingkari. Ini orang munafik. Tapi lihat jemaah sekalian ketika benar dia berla ilaha illallah. Sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Kemudian yang lain lagi kita lihat keutamaannya. Telah datang juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda menghikayatkan ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mau meninggal dia berwasiat kepada anaknya. Rasulullah bersabda anna Nuhan alaihissalam qala banihi inda mautihi. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam dia berkata kepada anaknya ketika menjelang kematiannya. Apa yang dia katakan? Amuruka bila ilaha illallah. <clears throat> Saya perintahkan kepada engkau dengan la ilaha illallah. Ini wasiat ya kalau mau meninggal harusnya. Ingatkan anak dengan la ilaha illallah. Kenapa? Beliau sebut lagi. <clears throat> Fa inna samawati sab' wal aradina sab'a law ri'as fi kiffatin wala ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah perhatikan Nabi Nuh berkata maka sesungguhnya tujuh langit ya langit yang tujuh bumi yang tujuh itu kalau diletakkan di atas satu anak timbangan dan la ilaha illallah diletakkan pula di atas satu anak timbangan rajahat bihinna la ilaha illallah maka la ilaha itu pasti lebih berat mengalahkan la ilah mengalahkan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi tadi beratnya ya ini berat la ilaha illallah andaikan diletakkan dalam satu alat timbangan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi di dalam satu alat timbangan dan ditimbang dengan la ilaha illallah dalam satu alat timbangan maka lebih berat la ilaha illallah ini bisa mengalahkan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi menunjukkan kalimat yang sangat dahsyat lihat lanjutannya lagi kata beliau walau annas samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubahamatan laqasat mahunna la ilaha illallah andaikan tujuh lapis langit dan bumi yang tujuh ya ya tujuh langit dan tujuh bumi Tadi kita dengar hadis tadi Tujuh langit Satu langit dengan langit kedua itu berapa jaraknya? Hah? 500 tahun perjalanan Iya 500 tahun perjalanan Bagaimana luasnya itu? Mereka itu tujuh Karena itu tujuh langit itu Dan tujuh bumi lagi Itu dari Dia ini kata beliau kunna halqatan mubahamatan. Dia itu bagaikan gelang yang sangat kuat. Bagaikan gelang yang sangat kuat. Jadi tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi tadi terkumpul dia bagaikan gelang yang sangat kuat, terikat. Bagaimana? Laqasamat hunna la ilaha illallah. Pasti la ilaha bisa menghancurkannya. Lihat ya. pastilah la ilaha bisa menghancurkannya. Kenapa kita katakan pasti? Sebab di sini lakosatnahunna ini tiga penguat yang telah kita sebutkan sumpah, jawaban sumpah, nun menunjukkan kuat yang paling kuat sudah dalam ucapan. Betul-betul sungguh pastilah ilah Allah bisa menghancurkannya. Memutus. Ini menunjukkan kekuatan la ilaha illallah. Jelas ya? Karena itu la ilaha jangan, jangan bermain-main dengannya jemaah sekalian. Jangan bermain-main. Jangan dijadikan bahan olok-olokan. Jangan dijadikan bahan main-mainan. Kalau kita ingin berzikir, berzikir betul-betul dengan la ilaha illallah. Karena dia adalah zikir yang paling tinggi. Ya tidak? Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim apa kata beliau? Keimanan itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha ini yang paling tingginya. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan fa'afdaluha yang paling utamanya Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Maka ini jaminan dari Nabi SAW. Siapa yang mau meninggal dunia, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nabi bersabda apa? Datang dalam riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madi, artinya sesuatu yang telah terjadi. Tapi digunakan untuk sesuatu yang akan terjadi. Menunjukkan apa ini? Ini betul-betul sesuatu ini dia akan masuk surga dengannya. Seakan sudah terjadi, padahal belum terjadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu itu pasti dia akan masuk surga. Paham ya? Belum terjadi tapi seakan sudah terjadi. Sudah masuk sorga. dia. Menunjukkan kekuatan. Ini kalimat ya. Dan kalimat ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam bab talqinul muhtadar la ilaha illallah. Mentalki orang yang hampir meninggal. Nah, ini yang sudah hadir mau datang kematiannya, talqin kata beliau dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu talqin untuk orang yang mau meninggal. Bukan setelah meninggal. Paham? Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu Rasulullah sebutkan dalam rapat lain man kana akhiru kalami indal maut la ilaha illallah lam yadkhulin nar. Siapa saja yang akhir ucapannya indal maut menjelang kematiannya ini dia, indal maut ya bukan setelah kematian bukan badal maut lafadnya indal maut di sisi kematian, maksudnya menjelang kematiannya, la ilallah dia ucapkan, dia tidak akan masuk neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Karena itu Rasulullah mengingatkan juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, apa kata beliau? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan la ilallah ini kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Mautakum itu artinya orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah mati. Ini nampak dari amalan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Beliau pernah datang kepada pamannya. Siapa paman Nabi? Hah? Paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib. Rasulullah SAW datang kepada Abu Talib menjelang kematiannya. Abu Talib ini dia adalah tokoh orang jahiliyah waktu itu. Dia didengar. Makanya Nabi berdakwah dibela oleh dia. Karena Nabi pernah dibela, disegani dia. Makanya Nabi kalau ada yang mengganggu dia yang datang untuk membela. Ya, yeah? dia bela terus Nabi SAW. Maka di atas pembelaannya ini Nabi pun bisa berdakwah dengan tenang. Tapi dia tidak Islam, hanya dia membela Nabi. Melindungi Nabi. Maka Nabi pun sangat cinta kepada pamannya ini agar dia masuk ke dalam Islam. Maka disebutkan di sini dari hadis dari Ibnu Musayyib dari bapaknya dia berkata lama hadar lama hadarat Abu Talib al-wafah maka ketika hadir kematiannya Abu Talib artinya apa ini menjelang kematiannya sudah sekarat dia artinya mau mati sudah jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun datang kepada dia Rasulullah datang kepada pamannya Abu Talib wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Nah, jadi di sisi Abu Talib tadi ada siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Ini tokoh orang kafir. Dan siapa dia? Abu Jahal. Dua orang ini temannya dia. Fakola lahu, maka Nabi pun berkata kepada pamannya, "Ya ami, kulla ilaha illallah. Kalimatan uha, julaka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang saya akan jadikan pembela engkau kelak. Dengan kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nabi ingin jadikan sebagai pembelanya, sebagai hujah untuk menyelamatkan pamannya. Maka Nabi perintahkan katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakan kalimat la ilaha illallah yang saya akan jadikan hujah pembela engkau kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu bagaimana kejadiannya? fakola lahu. Maka dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal itu pun berkata kepada dia, Atar gobu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Mereka ingatkan dengan agama kekafirannya. Dua orang lagi ya. Dua orang ini menghadapi Nabi. Ini mau meninggal dia. Nabi datang, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Satu kalimat Ya akan jadikan pembela engkau kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini pada hari kiamat, agar dia bisa selamat dari api neraka. Maka orang dua orang ini temannya tadi mengatakan, kamu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu sudah benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Menyembah berhala? Iya. Minta kepada Uzza, minta kepada Manat, Lihat, mereka ingatkan. Maka Nabi pun mengulang. Nabi pun mengulang, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat ini saya akan jadikan pembela engkau kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini pada hari kiamat. Diulang lagi oleh temannya itu, dua orang tadi. atar kabu an di Abdul Muttalib. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Terus Nabi mengulang, mereka terus mengulang. Setelah itu, apa yang terjadi jamaah sekalian? Apa yang terjadi? Fakana akhiru makola wa ala millati Abdul Muttalib. Dan akhir apa yang diucapkan oleh Abu Talib Dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib Meninggal di atas kekafiran Ikut kepada dua temannya tadi Ini dia sudah meninggal ini Nabi talkin dia Katakan la ilaha illallah Nabi talkin dia Wa aba ayyukal la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan apa? Mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Maka setelah itu pun Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka malam unha anka. Terus menerus saya akan memintakan ampun untuk engkau. Terus menerus saya akan memintakan ampun untuk engkau wahai pamanku. Malam unha anka sepanjang saya tidak dilarang untuk mendoakan engkau, untuk memintakan ampun kepadamu. Fa'anzalallahu azza wa jal. Maka turunlah ayat. Allah turunkan ayat melarang Nabi. Apa Allah berfirman? Sebutkan dalam surat At-Taubah ya ayat 113. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Maka tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun terhadap orang yang musyrik. Disebut sini apa? Musyrik. Lil musyrikin terhadap orang-orang musyrik. Apa makna musyrik? Musyrik itu artinya orang yang melakukan kesyirikan. Kalau syirik itu perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Pelakunya dinamakan mus musyrik. Ini banyak tidak didapatkan dalam Al-Qur'an. Banyak ya? Berarti kalau kita sebut syirik itu salah atau tidak? Hah? Tidak salah. Itu dilafat dari Allah. Lafat dari nabinya. Karena itu kalau orang membenci kalimat jangan kamu dakwahkan syirik, ini salah. Mereka membenci. Justru ini yang diperintahkan untuk disampaikan kepada um, umat agar mereka selamat. Akhirnya meninggallah dia di atas kekafirannya. Ini Abu Talib. Maka Nabi pun bersedih betul dia, bersedih. Nabi pun beri syafaat, tapi syafaat Nabi tidak tembus bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Tetapi Allah berikan kehususan pada Abu Talib karena syafaatnya Nabi Nabi Allah ringankan siksaan Abu Talib di dalam api neraka. Apa siksaannya? Sandal jepit. Sandal jepit. Jadi panaskan di api neraka. Baru saja kaki masuk ke dalamnya sudah mendidih otaknya. Ini kata Nabi siksaan yang paling ringan di dalam api neraka. Orang yang mendapatkan siksaan yang paling ringan ini mengatakan, oh tidak ada siksaan yang lebih berat daripada ini. Padahal kata Nabi ini adalah siksaan yang paling ringannya di dalam api neraka. Bagaimana dengan siksaan yang lain? Apakah kita suka kalau dimasukkan dalam api neraka seperti ini keadaannya? Hah? Apakah kita suka? Makan dengan makanan di dalam api neraka buah zakum. Minumannya adalah darah bercampur nanah. Air yang mendidih diminum, baru saja masuk ke dalam perutnya, sudah memotong-motong ususnya. Sukakah kita seperti ini? Dalamnya api neraka itu sangat dalam. Pada suatu hari Nabi duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba mendengar suara jatuh sesuatu benda yang sangat jatuh, sangat keras. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Suara apa itu? Kata para sahabat, Allah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka setelah itu pun Nabi mengatakan, itu adalah batu yang sejak 70 tahun yang lalu dijatuhkan dari muaranya api neraka. Sekarang baru sampai di dasarnya api neraka. 70 tahun. Menunjukkan sangat dalam api neraka. Dan kita tahu bagaimana panas api neraka. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah panas api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia ini. Maka sahabat bertanya Rasulullah, bukankah api dunia ini saja sudah panas? Demikianlah kata Rasulullah, dilipatkan dakan 69 kali lipat, tambah satu berapa? 70 yang mana sama panasnya dengan api dunia ini. Api dunia bagaimana panasnya mas sekalian? Kalau api rokok biasa, ada orang tahan api, ada. Tapi kalau dia bakar banyak, misalnya satu drum situ minyak, dia bakar lebih besar lagi apinya kan, berarti lebih panas lagi. Ya? Bagaimana kalau satu samping ini dibakar? Panasnya lebih lebih panas lagi. Kumpulkan api dunia. Nah, satu api dunia ini dikali 70 kali lipat. Bagaimana panasnya? Karena api itu diukur jangan dengan api yang sedikit. Api itu kalau semakin besar apinya semakin panas kan? Nah, ini api dunia kata Nabi panasnya itu neraka 70 kali lipat dari panasnya api neraka. Sukakah kita ini? Karena itu Nabi sering mengingatkan kepada sahabat, "Lau ta'lamu nama a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andaikan kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka sungguh kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. La dhahiktum qalilan, pasti kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis anda kan kalian mengetahui apa yang saya ketahui. Nabi mengetahui bagaimana beratnya siksaan api neraka. Bagaimana di neraka itu orang yang disetrika, orang yang digantung, orang yang disiksa dengan ini, dengan ini itu. Betapa beratnya mas kalian. Siksaan yang paling ringan saja apa tadi? Sandal jepit. Baru dimasukkan kaki sudah mendidih otaknya. Orang yang mendapat siksaan yang paling ringan ini kata Nabi, dia mengatakan tidak ada yang lebih berat daripada ini. Padahal ini adalah siksaan yang paling ringannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai jangan sekalian. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Benarnya kita memahami mana la ilaha illallah. Benarnya kita dalam meyakini la ilaha illallah. Dan benarnya kita wujudkan dalam amalan keseharian kita dari la ilaha illallah. Ini yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Waktu tinggal sedikit. Sekarang kita masuk pada inti la ilaha illallah. Sekarang apa itu makna dari la ilaha illallah? Ini intinya. Intinya. Ya, yeah. tahu kalau intinya? Kita kita sudah masuk inti. Kita sudah mendengar ya bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Bagaimana hebatnya la ilaha illallah? Sekarang kita lihat. Apa itu la ilaha illallah? Dan apa makna dari la ilaha illallah? Kecil ya? vean terdiri dari empat. Yang pertama la. Yang kedua ilaha. Yang ketiga ilah. Dan yang keempat Allah. Berapa jumlahnya? Empat. Ingat ya. La ilaha illa Allah. Berarti empat. Perhatikan empat ini. Kita harus memahami satu persatu dari huruf-huruf di sini, dari kalimat-kalimat ini. La. Apa ini la? La ini bahasa Arab. La artinya tidak. Ya, la apa? Artinya ti tidak. Nah, saya saja dulu besar-besar tidak. Ilah apa maknanya ilah? Ilah itu maknanya ma'bud. Ilah maknanya ma'bud. Perhatikan maknanya Ma'budun. Apa malahnya ma'bud? Maklum. bun. Ya, ini dia wazannya sama dengan wazan kita. Wazannya ya ilahun sama dengan kita bun. Ya, sama tidak? Ilahun, kita bun, iaun, iaun, sama tidak? Sama ya? Lafaznya kan sama. Ilahun, panjang dia. Hanya di sini kasih berdiri. Ilahun. Kitabun, sama tidak? Sama. Sekarang apa maknanya kitab? Kitab itu maknanya adalah maktub. Artinya yang ditulisi. Maktubun. Nah, karena itu ilah itu maknanya but. Al makbut? makluhun, maktubun, akulun. Sama tidak? Ya. Yeah. Sama ya? Harokatnya sama. Lihat. A, U, mati lagi. Un. Empat ya? Kalau saya sebut di sini apa? Kasih huruf mim. Mati ma. Ya, lu wa mati lu hun ya. Sama dia ma ma, tu bun. Sama tidak? Sama ya? Ini lafaz ini namanya wazannya, timbangannya dalam bahasa Arab. Jadi perhatikan, la itu artinya tidak. Ila itu maknanya ma'budun. Ma'bud itu artinya yang diibadahi. Apa maknanya ma'bud? Maknanya adalah maklubun yang diilahi. Apa itu ilah? Nah, ilah itu adalah yang kita itu tunduk kepadanya. Yang biasa yang kita sembah yang kita agungkan dan kita besarkan itu ilah. Tidak ada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilah, apa ini ilah? Pengecualian. Artinya apa? Kecuali. Ilah kecuali. Paham ya? Ilah kecuali. Apa maknanya kecuali? Dia mengeluarkan hukum setelahnya dari hukum sebelumnya. Mana yang sebelumnya? Ini ilah ya? Ini sebelum ilah kan? Ini sebelum. Nah. Sebelum. Mana yang setelah ilah? Ini Allah. Ini setelah. Setelah ya? Ini setelah, ini sebelum namanya. Jadi fungsinya ilah ini mengecualikan. Kalau di sini ada hukum seperti ini, dia dikeluarkan. Nah, disendirikan. Paham ya? Disendirikan. Kalau saya katakan, ini ada sesuatu di sini. Semuanya menumpuk di sini, disatukan di sini. Nah, setelah kecuali, maka dia diambil dan disendirikan nih. Ini namanya apa? Yang dikecualikan. Paham sudah? Sekarang Allah, apa Allah Allah itu artinya yang diibadahi. Dia saja yang diserahi ibadah. Dia saja yang kita tunduk kepadanya. Itu makna secara umum dari Allah. Sebab lafaz Allah itu bersumber dari kata ilah. Apa tadi maknanya ilah? Makhluk yang disembah, yang diibadahi. Apa maknanya ibadah? Yang kita tunduk kepadanya. Kita agungkan dia dan kita besarkan dia. Kita cintai dia dan kita besarkan dia. Kita meminta kepadanya, berharap kepadanya. Itulah ilah, sesembahan. Ya tidak? Ya? Baik. Ini secara umum. Nah, perhatikan Allah itu bersumber dari kata ilah. Asal katanya ilahun. Ini ya. Ilah itu artinya sesembahan, ilah, sesembahan. Kemudian ditambah dengan alif dan lam. Al. Nah, Al-ilah. Ditambah alif dan lam menjadilah al-ilah. Ini dia menjadi namanya makrifat. Bukan belajar makrifat kita. Makrifat itu artinya sesuatu yang dikenal. Kalau saya katakan laki-laki. Orang tidak paham laki-laki yang mana, ya kan? Tapi kalau saya bilang laki-laki yang itu, saya tidak tahu namanya, tapi saya perjelas. Laki-laki yang itu, itu saja. Jelas tidak? Memperjelas kepada satu arah. Laki-laki yang itu, itu apa namanya? Ini dalam bahasa Arab namanya makrifat. Yang dikenal dia. Diberikan tanda pengenal. Apa tanda pengenalnya? Dikasih dengan alif lam supaya menentukan satu arahnya. Paham ya? Asal katanya tadi apa? Ilahun. Misalnya saya katakan rojulun. Kalau dikatakan rojulun laki-laki, berarti mencakup seluruh laki laki-laki, tidak dibedakan. Tapi kalau saya tambah alif lam, al rojulu ah, al rojulu jadi tambah di belakangnya. al laki-laki yang itu berarti jelas ya? Laki-laki yang itu paham tidak? Berarti ditunjuk satu arah. Makanya ilah demikian pula. Asalnya ilahun sesembahan. Banyak sesembahan. Pokoknya dikasih alif lam, al ilah. Nah, sesembahan yang itu. Banyak sesembahan dia itu. Maka setelah itu al ilah ini dihilangkanlah hamzahnya. Ini hamzahnya dihilangkan. Jadi lam tadi hamzahnya itu dibikinkanlah tasdid di atasnya. Diganti di situ. Ini perubahan dalam masalah. Paham ya? Menjadilah hamzahnya dihilangkan kemudian diganti dengan tasdid di atasnya maka menjadilah dia apa? Al Allah begitu. Al pertama mati, al kemudian masuk lah. Nah ya, al al kan begitu. Hamzahnya tadi di sini hilang ya. Hilangkan sambung dengan lam yang kedua dengan ha. Hamzah dihilangkan ditambah pasti Asalnya apa di sini Al ya. Al lah. Kan begitu ya? al Allah, tidak ada ini ya Kemudian di sini langsung digabung ke sini. Allah. Paham ya? Jelas jelas sedikit. Ya, memang belum sedikit. Belum lagi. Hmm. Belajar sedikit-sedikit ya. Paham dulu satu, baru melangkah ke satu yang ke berikutnya. Jadi Allah, apa maknanya Allah? Bersumber dari kata ilah. Jadi Allah itu dia saja berhak untuk disembah. Dia saja yang kita tunduk kepadanya. Dia saja yang kita agungkan. Dia saja yang kita besarkan. Dia saja yang kita cintai. Demikian penjelasan dari Imam Qayyim. Itu Allah. Nah, yang jadi masalah la di sini apa disebut lain? Artinya lain penafian. Apa maknanya penafian? Penafian itu meniadakan. Penafian, apa penafian? Saya ulang, penafian apa artinya? Peniadaan. Apa peniadaan? Menghilangkan. Saya katakan ya, di dalam masjid ini tidak ada perempuan. Misalnya ya, apa artinya ini? Kita menafikan perempuan di dalam masjid ini, ya tidak? Begitu. Jadi la di sini dia menafikan, meniadakan. Apa yang ditiadakan setelah la ini? Dia meniadakan apa yang setelahnya. Mana setelahnya? Ilah. Ya, ilah setelahnya. Maka yang dia tiadakan ini, maka di sini kita terjemah apa? Tidak ada jadi la ini maknanya tidak ada. Apa yang tidak ada? Yang setelahnya. Apa setelah la ini? Ilah. Tidak ada sesembahan. Paham sampai di sini? Jadi kalau la itu dikatakan misalnya kita katakan la rojula. Berarti apa artinya ini? Tidak ada laki-laki. Paham ya? Kalau sana la rojula, tidak ada laki-laki. La ilaha, tidak ada sesembahan. Berarti dia menafikan sesembahan. Meniadakan sesembahan. Paham tidak? Paham tidak? Bilang ya, kalau tidak paham. Ini ilmu rahasia ini. Tidak didapat sembarangan. Mana bayar ya? Bawa ketan besok. Oh. <laughs> Kata orang, tidak ya. Ini ilmu harus disampaikan. Secara umum, karena Rasulullah SAW ini yang beliau bawa. Tidak boleh disembunyikan. Disampaikan kepada semua orang agar semua umat Muhammad selamat. Ya tidak? Baik. Kita perjelas lagi. Kalau sudah paham, saya akan lebih dalam lagi. Sekarang kita sudah mengenal satu persatu dari lapat ini. La ilaha. Apa artinya? La penafian ya, meniadakan. Tidak ada. Apa yang tidak ada? Ilah. Apa maknanya ilah tadi? sesembahan. Tidak ada sesembahan. Ya. Tidak ada sesembahan. Illa kecuali. Sini tadi kan sesembahan tidak kan? Tidak ada sesembahan. Kecuali. Ah, kecuali ini mengeluarkan hukum di sini. Di sini kan ditiadakan. Tidak ada sesembahan. Ditiadakan. Kecuali. Ah, muncul ada. Siapa? Allah. Berarti Allah sesembahan. Selain Allah tidak ada. Iya kan? Di sini kan ditiadakan. Makanya ilah itu mengecualikan, mengeluarkan hukum sebelumnya di sini bagi dua ya. Ini sebelum. Apa di sini sebelum ini? Tidak ada. Dinafikan. Apa hukum yang kedua di sini setelah ilah? Ini yang kedua setelah ilah menetapkan, menetapkan. Tulis ini menetapkan ya menetapkan di sini meniadakan di sini menetapkan ini dua ya terbagi dua setelah ilah maka di sini la ilaha meniadakan menafikan bahasa menafikan tidak ada apa yang tidak ada sesembahan apa tadi makna sesembahan yang hati kita tunduk kepadanya bersama dengan itu kita besarkan dia kita cintai dia. Kita berharap kepadanya. Kita agungkan dia. Ya tidak? Tidak ada sesembahan. Sudah, tidak ada. Kemudian ditetapkan kecuali nah ini menetapkan ini, kecuali Allah. Jadi menunjukkan apa? Allah sesembahan. Paham ya? Kecuali Allah sesembahan. Sudah, paham sudah? Sedikit. Berarti selain itu tidak ada sesembahan kecuali Allah sesembahan. Sudah jelas? Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi, kenapa di sini hukum dalam bahasa Arab? Misalnya saya katakan rojulun, rojulun, ditanwin di belakangnya ya. Kalau tidak alif ada alifnya ada dalam, harus ditanwin di belakangnya. Tetapi kalau dia ada alif dan lam, namanya ad, arroju, arrojulu, arrojulu. Kalau ada alif dan lam, tidak boleh ditanwin. Kalau ditanwin, yang dibaca un. Apa yang tidak ditanwin dibaca u, ya? Karena alif lam dengan tanwin itu tidak boleh ketemu. Sama sekali tidak boleh ketemu. Kapan ada alif lam harus hilang tanwin. Kapan muncul tanwin harus hilang alif lam. Ya, muncul tanwin hilang alif lam. Kalau muncul alif lam hilang tanwin. Jelas ya? Paham ini? Paham? Nah, yang jadi permasalahan. Kenapa setelah lain itu ilah tidak dibaca ilahun. Ya. Yeah. La ilahun. Harusnya begitu kan? Harusnya ditanwin. Kenapa kok dibaca a La ilahun. Ya tidak? Nah, di sini ada rahasia. Tunggu ya. Rahasia ini. Rahasianya adalah di sini dibaca a, ini namanya nakiro. Nakiro itu tidak ada alif lamnya ya, tidak dikenal ya. Tidak ada alif lam, tapi kok tidak ditanwin? Tapi dibaca A juga. jadi dibaca U, tidak dibaca I, tidak dibaca un, tidak dibaca an, tidak dibaca in, tapi a saja. Ingat kata a ini besar fungsinya ini. Ya, ilaha a kan? Ini besar fungsinya. Nah, fungsinya apa? Menunjukkan bahwa la di sini itu dikenal dengan la nafiyatun lil jinsi. Lam yang meniadakan jenis. Tahu jenis? Hah? Saya katakan, laki-laki itu jenis manusia ya. Manusia itu berapa jenis? Dua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pencong. Itu masuk yang mana itu? <laughs> itu masuk tidak dihitung dia. Dia ya, masuk laki-laki, cuma laki-laki yang kurang normal gitu. Ya, menyelisih kodratnya kata orang. Jadi ini menunjukkan ini meniadakan seluruhnya. Sama sekali tidak ada. Begitu. Jadi kalau dia jenisnya sekarang yang dirapikan ini apa ini? Jenis sesembahan. Jenis sesembahan. Artinya dia katakan tidak ada sesembahan. Seluruh jenis sesembahan itu tidak ada. Makanya terjemahnya apa? Sama sekali tidak ada sesembahan. Dari mana? Sama sekali tidak ada sesembahan. Illallah kecuali Allah saja. Menunjukkan bahwa ini meniadakan seluruh jenisnya. Kalau saya nafikan la rajula sama sekali tidak ada laki-laki. Berarti seluruh laki-laki ditiadakan. Yang ada hanyalah wanita. Jelas ya? Tapi di sini yang dinampilkan apa? Apa yang ditiadakan? Ilah. Sama sekali tidak ada sesembahan. Kecuali siapa? Allah saja. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Kalau di sini dibaca A, kemudian tidak ada alif dan lam, disebut dia nakiro. Dia tidak ditanwin, menunjukkan la di sini apa? Menunjukkan ini meniadakan seluruh jenis, menafikan seluruh jenis. Paham sudah? Paham? Baik. Berarti bertambah ilmu. Hanya bertambah juga waktu yang mau habis. <laughs> Bagaimana ini kompromi kita? Hah? Bagaimana komprominya? Lanjut sedikit, sedikit lagi. Bagaimana yang lain? Hah? Harus musyawarah dulu. Yang saling menyalahkan nanti. Ustadz ini kita belum mandi kita. Pas satu hari saja kada mandi kada apa-apa. Ya kan? Ini ilmu membedakan ini. Muslim dan kafir menentukan api neraka dan surganya ya. Jelas? Baik, sedikit lagi. Kalau jelas sedikit sedikit betul. Nah, sekarang jadi permasalahan. Perhatikan baik-baik kalimatnya. La ilaha. Sama sekali tidak ada sesembahan kecuali Allah saja. Ini ada kali kerancuan di sini. Sama sekali tidak ada seseman kecuali Allah. Artinya kapan ada seseman itulah Allah, ya tidak? Nah sekarang pertanyaannya, ada tidak orang menyembah pohon? Ada tidak orang menyembah matahari? Ada tidak yang menyembah bebatuan? Ada di zaman Nabi menyembah Lata, Uzza dan Manat. Lata itu orang soleh yang dikubur, yang tukang adu golok tidak memberi makan kepada orang yang datang berhaji. Mati dari kubur dibangun kuburnya dan dimintai. Makanya ketika ditaklukkan kota Mekah, Nabi suruh perintahkan hancurkan itu. Kemudian Uzza, pohon besar yang bisa bersuara, ada ada jin wanita di situ. Orang pun tunduk kepadanya meminta sesuatu. Ini Uzza, menyembah pohon manusia. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi perintahkan sahabatnya untuk tebang itu dan penggal jin wanitanya. Mana? Manat ini adalah batu besar yang mana batu besar itu diberi hiasan, diberi lampu-lampu, kemudian diminta oleh manusia untuk keselamatan dan orang bahaya. Ketika ditaklukkan kota Mekah oleh Nabi diperintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan batu tersebut dan hilangkan bekas-bekasnya. Tidak boleh dibikin batu aki, <laughs> tidak boleh dibikin batu cincin. Dihilangkan bekas-bekasnya karena diagungkan dia. Sesuatu yang diagungkan tidak boleh. Kalau pakai batu cincin saja asal perhiasan boleh. Cuma kalau diagungkan, nah tambah rezeki pan kalau ada ini dipakai. Nah, kayak apa? Kalau kada ada ini bahaya, ulun ini kada laku penjualan. Tapi kalau ada ini akik terpakai, nah lancar jualan kai. Laris jualan. Senang pengkabinian lawan ulun. Nah, hendak menikah lagi. Bahaya bebinian betianan di rumah. Hendak mencari yang baru. Ya, apa? Ini pasti ada ya? Tidak. Maka dihilangkan. Menunjukkan apa ini? Nah ini jadi masalah. Kalau dikatakan seperti ini sama sekali tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah sekarang tadi ada menyembah pepohonan kan berarti itu Allah ya? Keharusannya kan? Perhatikan. Sama sekali tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah ada menyembah pohon itulah Allah. Ada yang menyembah pepohonan itulah Allah. Berarti masih salah ini. Bagaimana yang benar? Ya? Ternyata yang benar itu dari sesuatu yang belum terungkap di sini. Paham? Dari sesuatu yang belum terungkap. Apa yang belum terungkap itu kalimat la di sini masih memiliki hukum dia. La ini hukumnya seperti inna dalam bahasa Arab. Inna ini membutuhkan dua. Membutuhkan dua dia. Yang pertama disebut isimnya, isimnya kata kerjanya. Yang kedua disebutkan khobar. Apa itu khobarnya? yang mengabarkan keadaan isim. Misalnya dia kata, inna rajula, ya kan? Inna ar Inna rajula, dibaca A ya. Jadi yang butuh A, yang kedua butuh un. Sini. Inna rajula qaimun. Nah, qaimun. Berarti butuh berapa ini inna? Butuh kepada A, butuh kepada un. Ya. Paham sudah? Berarti butuh dua ya. Berarti ilah Muhammad misalnya Muhammadun. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jangan lengah. Inna Inna rajula Sesungguhnya laki-laki kau imun yang berdiri itu Oh bukan ya, harusnya tambah la di sini. Baik. Ini adalah inna rajula kau imun. Maka kalau kita tam jadikan la di sini. Jadi nantinya dia la rajula kalau kita ganti inna, tapi amalannya ini sama dengan inna ya. Inna butuh kepada berapa? Butuh dua. Inna rajula imun. Sesungguhnya laki-laki itu berdiri. Ini butuh dua. Ya. Nah, sekarang la ini juga butuh dua. La ini butuh dua, a dengan pun. Butuh isimnya, butuh yang mengabarkan keadaan isim tadi. Paham? Diperingan bahasanya. Nama-nama sedikit ya. Ini buru-buru karena waktunya mepet, makanya dari 100 ini. Sudah diundur, turun lagi 60. Saya perjelas dulu pembahasannya. Sekarang kita lihat amalan la. La ini dia beramal, dia bekerja membutuhkan dua. Membutuhkan dua. Seperti inna. Inna rajula apa? Butuh a kan? Yang kedua ini isimnya namanya harus dibaca a. Di fathah. imun harus dibaca un. Ini apa namanya? Kabar dari isim tadi yang mengabarkan keadaannya. Makanya inna atau imun sesungguhnya laki-laki itu berdiri. Lengkap atau tidak? Kalau saya katakan sesungguhnya laki-laki itu masih bingung ada apa laki-laki itu? Ya, saya katakan kalau imun berdiri. Oh, ternyata berdiri. Ya tidak? Laki-laki itu. Kenapa laki-laki itu kelaparan? Belum makan. Oh, tunggu dulu. Kan begitu. Ya, laki-laki itu. Kenapa laki-laki itu belum mandi. Oh, belum mandi ini mengapa apa ini belum mandi? Mengabarkan keadaan laki-laki itu. Apa tadi belum makan? Mengabarkan keadaan laki-laki. Nah, ini namanya khobarnya ya. Paham? Apa itu khobar? ya mengabarkan keadaan isimnya inna. Nah, sekarang sila ini dia beramal seperti amalan inna, membutuhkan dua juga. Sekarang sudah ada satu ya. La ilaha. Berarti berapa yang kira? Satu. Baik, kita berkecil atasnya. Nah, mau ada enggak? Ya, ini? Kenapa, Pak? La ilaha, satu sudah ya, dapat. Apa ini namanya? I isimnya ya. Isim apa ini? Isim la. Kemudian di sini butuh dia un. Nah, khabarnya ini belum ada. Ini ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Apa artinya sama sekali tidak ada sesembahan? Belum ada yang mengabarkan sesembahan yang bagaimana? Ya tidak? Nah, kalau kita jadikan ini la rojula tidak ditanwin juga rojula. Nah, tidak ada alif lam, menunjukkan sama kan dari ilah sama sekali tidak ada laki-laki. Laki-laki yang bagaimana yang tidak ada? Ya, butuh kepada apa di sini? Yang mengabarkan. La rojula sama sekali tidak ada laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang bagaimana? Ko imun begitu. Tidak ada sama sekali laki-laki yang berdiri. Illa siapa? Illa Muhammadun, kecuali Muhammad. Oh, berarti Muhammad saja yang berdiri. Illa ustadun, kecuali ustaz saja yang berdiri. Ya tidak? Apa maksudnya? Yang pertama dinafikan dulu, ditiadakan. Sama sekali tidak ada laki-laki. Bagaimana kabarnya? Yang berdiri kecuali Muhammad. Ini menunjukkan bahwa yang berdiri siapa? Muhammad saja. Selain Muhammad semuanya dulu. Jelas? Sama ilah. Sama sekali tidak ada sesembahan. Sesembahan bagaimana yang tidak ada? Ini yang jadi masalah. Apa ini kalimat yang hilang ini apa? Pikir baik-baik. Oh, tidak bisa pak menghayal. Tidak boleh. Makanya di sini kalimat yang tidak ada ini di sini yang butuh diadakan. Sekarang bagaimana mengadakan? Itu namanya mentakdirkan dengan adanya. Jadi ulama Arab ya. Kenapa dihilangkan? Itu sesuatu yang memang sudah dipahami karena tidak dibaca supaya memperingan bacaan. Seperti saya katakan, saya tanya. Seperti misalnya ada orang saya tanya, Muhammad. Kalau si Muhammad ini saya katakan Muhammad. Paham tidak orang? Kalau dikatakan Muhammad, paham tidak orang? Hah? Kalau saya katakan Muhammad, paham atau tidak? Tidak paham ya? Kalau kata itu satu saja Muhammad, misalnya Muhammad, Ah, Muhammad pakai baju saya saja. Orang tidak paham. Tapi kalau saya tanya dia, siapa nama kamu? Dia jawab apa? Muhammad. Sekarang saya tanya, Muhammad yang kedua setelah adanya pertanyaan, apa yang dipahami di situ? Siapa nama kamu? Dia jawab Muhammad. Ada tidak kata yang hilang kan? Ada tidak? Ada ya? Apa jawabannya? Harusnya jawabannya nama saya Muhammad. Nah sekarang nama saya tadi kenapa di, dihilangkan? Karena sudah dimaklumi sudah. Ya tidak? Ya. Paham sudah? Jelas? Atau belum? Hah? Ah, bapak ini siapa nama bapak? Nah, syukur. Kalau dia bilang dia ngaku jadi dia bilang sendiri. Saya tidak tanya, dia bilang syukur, syukur. Paham tidak orang? Tidak ya? Sekarang kalau saya tanya, siapa nama bapak? Suud. Nah, ketika dia menjawab Suud ini, paham tidak kita? Paham ya? Berarti apa? Nama dia Su Suud. Berarti dia menjawab tadi, nama saya Suud. Kenapa tidak disebut nama saya? Karena sudah dipahami. Paham tidak? Sudah jelas. Sama di sini. Karena sudah jelas sama masalah ini yang ditiadakan itu bagaimana? Makanya tidak disebut, dihilangkan. Jelas ya? Nah, di sini yang butuh dimunculkan supaya jelas pemahaman kita. Nggak keliru. Apa pemahamannya? Lihat, ya, para ulama menyebutkan kalimat yang bilang itu hakun. Nah, bukan pakai bahasa Banjar ya. Hakun kada hakun. <laughs> hakun itu yang benar. Ya, hakun itu yang benar. Maknanya apa ini? Nah, sekarang dari mana kita dapat kalimat hakun ini? Apakah kita menciptakan dari pikiran? Tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 62. Dalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah dia sajalah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar. Dan segala yang disembah selain Allah dia yang batil. Selain Allah batil. Berarti yang hak siapa? Allah saja yang hak yang benar. Makanya di sini ditakdirkanlah hak. Makanya maknanya adalah sama sekali tidak ada sesembahan yang benar. Nah, yang tidak itu sesembahan yang tidak benar. Ya kadang bujur kada? bujurlah, Nah, sama sekali tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Menunjukkan siapa yang benar? Allah saja yang benar. Selain Allah, walaupun ada sesembahan pasti tidak benar. Sebab ditiadakan sama sekali tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti Allah saja yang benar. Selain Allah, walaupun disembah, dia menyembah bebatuan, dia menyembah pepohonan, minta kepada jin, minta kepada matahari, semuanya tidak benar. Yang benar siapa? Allah saja. Insya Allah lanjutannya setelah mandi. Dipikir dulu ya, pikir-pikir dulu. Wah, mana Muhammad Rasulullahnya ini kayaknya nggak dapat ini. Tapi harus dapat. Bagaimana caranya? Habis maghrib ya. Ah, ah. Thank you.